Alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan eh, Kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang terdapat dalam Bulhul Maram Min atilatil Ahkam Karya Al-Hafidh Abdul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i Rahimallahu Ta'ala kita masih di hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seringkali salat bahwa hamilun Umamata binta Zainab sambil menggendong Umamah putrinya Zainab dan Zainab adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anha. Faidah sajada wata'aha. Maka ketika Nabi bersujud, Nabi letakkan umamah. Artinya umamah tetap digendong saat ruku, saat iktidal. Ya, hanya diletakkan saat beliau hendak sujud. Wa idha Dan jika Nabi berdiri, maka beliau kembali menggendong umamah. Ya, Mutafakun alaih diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wali muslimin dalam redaksi Muslim saja tanpa Bukhari terdapat tambahan wa ya'umun nasa fil masjidi dan uh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu jadi imam memimpin sholat berjamaah di masjid Nabawi. Dan kemarin telah kita baca tentang Umamah. Umamah adalah putri dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dari Umamah adalah Abu As ibn Rabi' dan Zainab ibu dari Umamah ini wafat tahun 8 Hijriah. Eh, dan putrinya yaitu Umamah pada akhirnya eh, tazawajat dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. <clears throat> yeah wa qutila anha dan Ali bin Abi Thalib itu terbunuh dalam keadaan e, Umamahlah istrinya Ali. Kemudian setelah suaminya meninggal, e, Umamah ini menikah ba'dahu setelah wafatnya Ali e, menikah dengan Al-Murrah bin Naufal ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Kandungan hadis ini hadis ini uh, dalil bolehnya misli hadhil harakati semisal gerakan semacam ini dalam sholat baik sholat fardu ataupun sholat sunnah dan Nabi melakukannya saat sholat fardu karena ketika itu beliau jadi imam maka sesuatu yang boleh di sholat fardu maka tentu lebih boleh di sholat sunnah karena kaidah dalam masalah ini adalah masabata fil fardi sabata fil nafli wa masabata fil nafli yajuzul fil fardi ya, kaidah fiqhiyah tentang masalah ini apa yang eh, apa yang berlaku untuk salat fardu berlaku untuk salat sunnah dan apa yang berlaku untuk salat sunnah boleh dan tidak dianjurkan dilakukan di salat fardu perhatikan bedanya kalau sesuatu itu satu hal yang berlaku di sholat fardu, maka otomatis ketika itu dianjurkan di sholat fardu, maka itu dianjurkan di sholat sunnah. Namun sesuatu yang berlaku di sholat sunnah, itu tidak dianjurkan di sholat fardu, cuma dibolehkan di sholat fardu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat sambil menggendong cucunya Umamah ya, yang karena nama Umamah ini maka ya, saya namai anak saya yang kedua dengan nama Umamah. <clears throat> Eh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya Umamah saat salat fardu. Jika ini boleh di salat fardu, maka tidaklah diragukan ini satu hal yang boleh di salat sunnah. Minal imam wal makmun wal munfarid. Boleh dilakukan oleh imam, makmum, ataupun munfarid. Jika imam saja boleh, maka apalagi selalu munfarid. Apalagi makmum. Walau bila daruratin ilaiha. Meskipun bukan karena kebutuhan mendesak. Tidak disyaratkan karena eh, si anak kecil ini menangis boleh jadi cuma sekedar dia pingin digendong boleh jadi sekedar dia pingin digendong tidak harus dalam kondisi darurat Bahwa kaulu muhakikil ulama dan inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama ahlu tahqiq, para ulama kritikus, para ulama peneliti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada eh, fitilka salat di salat itu yaitu salat yang sambil gendong umama beliau menjadi imam dalam salat fardu dan salat fardu lebih utama lebih layak untuk dijaga dari hal-hal yang menguranginya daripada salat ketika sendirian ataupun ketika salat sunnah kemudian bolehnya bersentuhan dan menggendong orang yang dikhawatirkan najisnya dikhawatirkan najisnya namun tidak yakin cuma khawatir najis ya, karena tentu masa silam ya, tidak ya, ada pampers dan sejenis itu ya. da, eh, maka anak kecil itu identik dengan najis betul ada najis badannya kecuali habis mandi. Ya. Namun jika tidak dalam kondisi tersebut, maka ya, ada kemungkinan yang sangat besar dia dalam kondisi bernajis. Lalu kenapa meskipun kita khawatir ada najis badannya, namun boleh menyentuh dan menggendongnya takhlibanil asal dalam rangka memenangkan hukum asal. Hukum asal orang itu adalah suci. Tidak kita katakan najis sampai kita punya dalil yakini, bukti yakin kalau dia bernajis. Dan hukum asal yang dimaksudkan adalah at-taharatu ala eh, at-taharah yaitu suci itu lebih kita menangkan daripada ghalabatul dhon. Lebih kita menangkan daripada sangkaan kuat karena anak kecil di masa silam sangkaan kuatnya bernajis. Kenapa demikian? Falyakinu la yazulu bisyak karena kaidah fikih yang mengatakan bahasanya sesuatu yang yakin tidak boleh ditinggalkan, dihilangkan atau tidaklah hilang dengan semata-mata ragu. Dan yakin di sini adalah hukum asal yaitu bersihnya segala sesuatu. Dan syak di sini adalah perkiraan najisnya pakaian anak kecil atau badannya. Wa umamatu dan Umamah waktu hamlihi saat digendong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih beliau adalah umama ini adalah anak berumur tiga tahun. Dan hadis ini dalil menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang yang tawaduk saja yang bercengkrama dengan anak kecil. Adapun orang yang sombong, maka identik dengan sangar dan menakutkan maka tidak ada anak kecil yang minta gendong badannya tidak ya. ya, ada anak kecil yang minta gendong badannya namun yang tawadu yang low profile ah, itu yang uh, anak kecil pun akrab dengannya ini menunjukkan akhlak bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau seorang yang penyayang baik dengan orang dewasa ataupun anak kecil fasalatullah wasalamu alaihi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kutubatun teladan dalam akhlak mulia, firafah dalam kasih sayang, dalam rahmah, dalam hanan, dalam kasih sayang, terutama kepada al-sighar wa du'afa, ya, anak-anak kecil dan orang-orang yang lemah. Sebagaimana dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang kemudahan dan kemudahan syariat. Oleh karena itu boleh sholat sambil gendong cucu, sambil gendong anak kecil. Maka itu satu kemudahan dalam syariat. Maka ketika sholat itu tidak harus kaku, ya, tidak harus kaku, nggak kemudian ngapa-ngapa kecuali harus seperti itu. Nah, ada kelonggaran. Kemudian hadis ini dalil karena e, Nabi menggendong Umama ketika beliau jadi imam dalil bolehnya anak kecil masuk ke dalam masjid. Tentu dengan syarat bolehnya anak kecil dijak ke masjid itu boleh bersyarat idalam yahsul minhum adiyatun lil musallin. Jika anak kecil ini tidak rame, ini tidak rame, tidak mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Ini wa insiralun an sholatihim atau kemudian menarik perhatian banyak orang sehingga orang pun tidak memperhatikan sholatnya malah memperhatikan anak ini wa hufidu min tawsikhil masjidi wa tanjisihi dan mereka dijaga jangan sampai mengotori masjid artinya kotor di sini dengan benda-benda yang tidak najis namun kotor wa tanjisihi demikian juga dijaga jangan sampai meninggalkan najis di masjid. Ya, maka boleh membawa anak kecil ke masjid sebagaimana Nabi membawa umama ke Masjid Nabawi ya, ketika beliau jadi bahkan menggendongnya saat beliau jadi imam dan ini dengan dua syarat. Syarat pertama tidak mengganggu orang yang sholat dengan jalan hilir mudik uh, di soft atau kemudian dengan teriak-teriak atau dengan lari-lari yang bersuara keras mengganggu orang yang sholat atau kemudian dengan tidak pecicilan naik jendela yang ini malah menyebabkan orang di dekatnya itu khawatir ah. sehingga orang yang sholat tersebut malah sibuk memikirkan anak ini anak ini jatuh gimana aduh <coughs> malah dia ah, orang yang sholat di dekat anak kecil yang pecicilan ini kan nggak khusyuk dia nggak terganggu nggak terganggu karena dia sibuk malah dengan mikirkan anak ini gimana kalau anak ini jatuh ya, sehingga dia tidak sibuk dengan memikirkan sholatnya kemudian uh, terjaga dari mengotori masjid atau ya, meninggalkan najis di masjid Kemudian di sini dalil bolehnya meninggalkan hal-hal mustahab dalam sholat indal hajati ila tarkiha ketika kita perlu meninggalkannya tentu orang yang menggendong anak kecil tentu tidaklah mungkin baginya untuk meletakkan dua tangan dalam keadaan tergenggam di dada saat dia berdiri membaca Al-Fatihah tentu tangannya itu tidaklah normal sebagaimana wajarnya namun tangannya tangan posisi orang yang menggendong demikian juga tidaklah memungkinkan baginya untuk meletakkan dua telapak tangannya di lutut saat ruku. Ketika dia masih sambil gendong, tentu tangannya itu boleh jadi malah e, tidak tidak tidak ditempelkan di lutut sama sekali. Dia sibuk untuk karena dalam posisi ruku sibuk dengan ya, anak yang digendong. Demikian juga hal-hal yang lain min fadailu salat yang merupakan hal-hal sunnah dalam sholat. Karena ingat Nabi cuma meletakkan umama saat sujud. Berarti ketika berdiri, ketika ruko masih digendong. Kemudian ketika itidal juga masih digendong. Ketika mau sujud baru diletakkan. Kemudian tentang uh, <clears throat> yuhmal kita maknai keberadaan umamah di kiblat orang-orang yang sholat dalam hal ini kiblatnya uh, di kiblat orang-orang yang sholat dalam hal ini Nabi uh, li'anna sutratal imam karena sutrah imam dalam sholat adalah sutrah untuk orang-orang yang sholat di belakangnya Dan boleh jadi wa'ima atau kita maknai yang terlarang adalah perempuan lewat di depan imam la anil julus wal i'tirab dan tidak uh, dan in, uh, bukan kalau cuma sekedar duduk atau melintang sebagaimana ibunda Aisyah radhiallahu anha uh, di, tak tarik tidur melintang di arah kiblatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat malam di rumah Aisyah. Faida arada sujuda maka ketika Nabi mau sujud maka Nabi cubit dulu kakinya Aisyah dengan tangannya setelah dicubit Nabi fakafat rijlaiha kemudian dia tekuk dua kakinya ketika Nabi berdiri lagi maka kemudian Aisyah meluruskan lagi kakinya nanti ketika Nabi mau sujud lagi maka Nabi ya, cubit lagi nah, demikian seterusnya kemudian wa'imah dan boleh jadi yang ketika kita maknai karena yang digendong itu anak kecil dan belum balik sebagaimana nanti akan kita bahas secara khusus di lembar-lembar yang akan datang. Ya, maka di sini terdapat pembahasan tentang masalah ya, ini Nabi menggendong umama dan ketika mau sujud tentu Nabi letakkan umama. Maka yang jadi masalah bagaimana dengan hadis tentang larangan wanita lewat di depan orang yang sholat. Maka tadi ada tiga penjelasan untuk mendudukkan dan mengkompromikan antara hadis ini dengan larangan wanita lewat di depan orang yang sholat maka di antaranya tadi ya umumnya anak kecil ini, umur tiga tahun sedangkan yang tidak boleh adalah ini, kalau wanita balik kemudian yang kedua, uh, kedua ini, yang dilarang itu lewat kalau cuma sekedar eh, duduk atau berdiri Ya, di samping di, dalam, dalam hal ini di depan Nabi ya, ketika Nabi itu sujud ya, atau melintang sebagaimana kasus ibunda Aisyah ketika sholat eh, ketika Nabi sholat tahajud di rumah ibunda Aisyah Nabi, eh, maka ibunda Aisyah melintang ya, maka ini berbeda dengan larangan kalau larangan itu lewat dan ini bukan lewat Dan boleh jadi e, dimaknai dengan makna yang ketiga, maka keberadaan Umama e, keberadaan Umama di depan Nabi ini berarti di depan para makmum dan ini tidak mengapa ini, karena makmum tidak punya keharusan untuk ya, tidak punya keharusan untuk bersutroh dalam sholat kewajiban e, atau syariat sutroh berlaku untuk imam Eh, dan atau orang yang sholat sendirian dan maka kalau eh, maka sehingga dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu meletakkan umamah di sebalik sutra. Maka mungkin kita makna juga dengan makna semacam ini. Ada tiga uh, penjelasan dalam rangka untuk mengkompromikan masalah ini. Ya, maka berkaitan dengan masalah gerakan e, gerak yang dilakukan saat sholat yang tidak sejenis dengan gerakan sholat, maka terdapat e, di poin pembahasan tentang khilaf ulama. Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat bahasanya gerakan yang banyak itu membatalkan sholat dan mereka katakan termasuk gerakan yang banyak adalah perbuatan Nabi menggendong umamah ketika sholat karena tentu ini gerakan banyak. Ini gerakan yang banyak rakaat pertama anggap saja empat rakaat nah, nanti uh, mau sujud diletakkan ya. terus kemudian uh, ketika ini ada gerakan yang bukan gerakan sholat ketika gendong ketika rukuk boleh jadi uh, umamah dalam posisi melintang digendong demikian sambil nabi rukuk nanti kemudian dikembalikan lagi ketika iktidal di, di posisi ya, atas bawah ketika itidal nanti ketika mau rukuk mau sujud nah, diletakkan nanti berdiri digendong lagi posisinya demikian ketika rukuk posisinya demikian nanti itidal posisinya demikian empat rakaat misalnya oh ini banyak sekali bolak-balik gerakannya nah. oh, gimana kata mereka jika uh, eh, gendong kegiatan Nabi gendong umama ini dianggap gerakan yang terlalu yang banyak dalam sholat yang ini bisa membatalkan sholat bagaimana takwil mereka untuk hadis ini maka ada tiga takwil yang mereka ajukan dilihatkan oleh Ibnu Qasim dari Imam Malik <clears throat> Imam Malik mengatakan bahasanya Nabi mengidang umama ini ketika sholat sunnah dan dalam sholat sunnah ada kelonggaran sesuatu yang tidak dilonggarkan fil faridah dalam sholat fardu. Kemudian jawaban yang kedua dilihatkan oleh Ashab Anhu dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan an hadzal darurah. Nabi mengidang umamah ini karena darurat. Loh, apa daruratnya? dan mereka menjelaskan darurat tersebut artinya adalah Nabi tidak menemukan seseorang yakfihi amroha yang bisa momong umama yang mencukupi Nabi amroha berkaitan dengan urusan umama artinya yang momong umama dan dilihatkan dari Imam Malik beliau mengatakan di versi yang ketiga kalau hadis ini mansuh wa nusikha dan dinasar dengan haramnya uh, al-amal ber, berbuat dan insighal menyibukkan diri ketika sholat bighairiha dengan gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat ya, maka tiga jawaban yang disampaikan oleh Imam Malik ini ya, ada jawabannya yang pertama ada komentar baliknya yang pertama Adapun mengatakan itu salat sunnah maka itu tertolak dengan riwayat-riwayat yang tegas. Min hadi antaranya terdapat riwayat yang mengatakan bainama nahnu nantadhiru pada saat kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat duhur atau salat asar. Ya, Waqad da'ahu Bilalun li salati dan Bilal telah memanggil Nabi untuk salat. Artinya Bilal datang ke rumah Nabi untuk meminta Nabi untuk jadi imam id kharaja alaina maka Nabi muncul di masjid wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi dan Umamah binti Abil As itu Nabi gendong Nabi taruh di pundaknya gendongnya gendong ya, gendong di apa namanya bahasa Indonesia nya ya pokoknya gendong di di sini di pundak <coughs> maka lihat salatnya salat apa kalau nggak sholat duhur sholat asar perawi agak lupa namun yang jelas kalau nggak duhur asar dan dua-duanya apapun kemungkinannya itu semua sholat fardu duhur sholat fardu asar juga sholat fardu demikian juga dengan uh, hadis yang diatkan oleh muslim dari Abu Qatadah Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya umun nasa menjadi imam dalam keadaan Umamah di leher Nabi. Maka ini imam sehingga ini sholat ini adalah sholat fardu. Kemudian eh, wa amat sani adapun uh, perkataan Imam Malik bahasanya hadis Umamah ini adalah dalam kondisi darurat maka jawabannya komentar baliknya fahiya ba'idatun jiddan maka ini ya, otak atik yang terlalu jauh Karena yang mencukupi Nabi, yang bisa menggantikan Nabi untuk masalah gendong umama banyak orang. Tinggal tapi tunjuk selesai. Nah, enggak kesulitan. Nih. Kalau orang biasa bukan Nabi sulit ini minta tolong siapa. Ya. Nah, kalau Nabi minta tolong nah, mudah sangat sangat sangat mudah bagi beliau. Nih. Ketika mau masuk masjid cari ya, siapa perempuan yang tidak sholat atau uh, anak kecil yang uh, yang belum balik ini eh, tolong dijak umama dijak mainan sana ya ah, bisa saja sangat mudah maka itu mengatakan ini kondisi darurat tidak ada yang ngomong umama satu hal yang jauh Fal manzil alladhi khaja minhu fihi ahluhu karena rumah yang Nabi keluar darinya di rumah tersebut ada istri Nabi Demikian juga eh, wa ghairuhum min khodamihi demikian juga selain istri Nabi juga ada yaitu eh, budak-budaknya Nabi maka dia bisa minta tolong istrinya bisa minta tolong budaknya bisa minta tolong tetangganya bisa minta tolong anak kecil yang lain Adapun uh, perkataan Imam Malik yang mengatakan ini mansuh maka ini adalah dakwan nasakh klaim mansuh dan ini adalah satu hal yang tertolak karena kemungkinan nasakh tidaklah bisa kita jadikan pegangan untuk menghilangkan hukum yang uh, yang jelas adanya. Sedangkan hadis kalau yang mau dijadikan alasan oleh Imam Malik sebagai hadis yang menghapus adalah hadis yang mengatakan inna fi suhulan, la sungguh dalam salat itu terdapat kesibukan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat ini kepada Ibnu Mas'ud pada saat Ibnu Mas'ud tiba dari Habasya dan itu kejadian sebelum perang Badar. Sedangkan Zainab dan putrinya yaitu Umama tidaklah tiba di kota Madinah illa ba'da badrin bi ayamin kecuali beberapa hari setelah selesainya perang Badar. Uh, An-Nawawi setelah dia membawakan uh, eh, otak-atik sebagian ulama untuk menolak hadis ini beliau kemudian berkesimpulan kullu dzalika da'awa batilatun mardudatun la dalila 'alaiha ini semua adalah klaim yang mengada-ada sehingga ini adalah klaim yang tertolak tidak ada dasarnya sehingga kesimpulannya yang benar diperbolehkan gerakan semacam ini lil haja karena kebutuhan dan telah terdapat dalam hadis yang sahih ya, yang kontennya semisal dengan konten hadis ini semacam ada hadis Nabi membukakan pintu untuk Aisyah ketika Nabi sholat sunnah ya, datanglah kemudian Aisyah dan posisi pintu itu di arah kiblat maka Nabi kemudian jalan untuk membukakan pintu untuk untuk Aisyah demikian juga Nabi naik kedua tingkat mimbar untuk Nabi memperlihatkan tata cara sholat kepada banyak orang ya, itu bolak balik ya Nabi uh, Nabi uh, karena mimbar Nabi berundak dari arah depan maka Nabi saat berdiri dan ruko iktidal di atas mimbar ketika mau sujud baru turun kemudian sujud wajar dan biasa di lantai. Ketika rokaat kedua, Nabi kembali naik. Ketika mau sujud kemudian turun lagi. Anggap saja empat rokaat, maka, eh, maka ini boleh boleh balik dikerjakan. Demikian juga uh, isyaratnya Nabi dengan tangan untuk menjawab salam dan lainnya. Oleh karena itu maka gerakan dalam yang bukan gerakan sholat yang dilakukan saat sholat meskipun banyak manakala itu karena kebutuhan ya, maka itu diperbolehkan secukupnya ya, faedah qasama ba'dul ulama sebagian ulama diantaranya Hanabilah membagi gerakan dalam sholat yaitu gerakan di luar gerakan sholat yang dilakukan saat sholat dibagi menjadi empat macam dan ini adalah dalilnya dan dasarnya adalah al-istiqra' ya, berdasarkan istiqra mengumpulkan semua dalil yang ada watatabuk dan menelusuri berbagai macam dalil syariat maka yang pertama adalah gerakan yang membatalkan sholat ya, syaratnya adalah al-amal al-kathir gerakan tersebut banyak al-mutawalli berturut-turut li ghairi daruratin bukan karena kebutuhan mendesak Digairi masalah hati solati bukan karena kepentingan salat. Ya, maka gerakan ada empat syarat untuk batal. Ya, al amal al kathir itu gerakan yang banyak. Kalau sedikit maka tentu tidak tidak membatalkan sholat. Dan telah ukur banyak dan sedikit menurut pendapat yang benar adalah al-urfu. Sebagian ulama mengatakan, sebagian fukaha mengatakan tiga kali. Namun ini satu hal yang tidak berdasar. Nah, ada juga yang mengasih tolak ukur, banyak yang membatalkan sholat, semacam syaukani mengatakan tolak ukurnya adalah manakala orang lain yang melihat dia akan mengira dia tidak sholat itu bukan orang sholat nah, itulah yang uh, membatalkan sholat oh, itu orang senam gitu kan <laughs> orang yang lihat oh itu orang senam nah itu yang membatalkan sholat ya, namun uh, wallahu taala alam ya, ya yang lebih tepat tidak eh, sampai harus seperti Syaukani ini uh, namun cukup kurang dari itu sudah bisa membatalkan sholat manakala itu banyak non tolak ukur banyaknya adalah al-urf ini, hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat berdasarkan penilaian yang normal kemudian yang kedua adalah berturut-turut kalau banyak tidak berturut-turut berarti boleh atau tidak membatalkan sholat Kemudian yang ketiga, bighairi daruratin bukan karena kebutuhan yang mendesak. Banyak berturut-turut bukan karena kebutuhan mendesak itu yang membatalkan sholat. Berarti kalau banyak berturut-turut dan itu karena kebutuhan mendesak, maka tidak mengapa. Kemudian syarat yang keempat bukan karena kepentingan sholat. Jika karena kepentingan sholat maka tidak. Eh, jika banyak berturut-turut, eh, meskipun sebenarnya ini bisa kita masukkan ke masalah sholat ini ke, ke masuk ke darurat eh, bukan karena ke, uh, masalah darurat darurat dalam artian fisik namun darurat syariat ya, daruratnya darurat syariat itu karena masalah maslahat sholat maka ini juga tidak membatalkan sholat semacam yang dilakukan oleh para sahabat atau sebagian sahabat yang ketika mereka sholat maka mereka kemudian dapat kabar ada orang yang teriak di belakang semalam sudah turun ayat pemindahan eh, pemindahan kiblat ketika itu mereka sedang sholat subuh baru dapat satu rakaat ada orang lewat ya, karena mereka masih menghadap Betul Maqdis kemudian teriak ya, dia bersumpah demi Allah semalam sudah turun ayat pemindahan kiblat hanya rokaat rokaat pertama itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian rokaat kedua menghadap Ka'bah. Padahal Ka'bah di Madinah itu selatan, Baitul Maqdis itu utara. Nih. Menurut penjelasan sebagian ulama semacam saya Muthaimin beliau mengatakan yang geser itu imamnya. Nah, kalau imam yang geser, nih, dia balik kanan, makmumnya muter semua kan nah, makmumnya itu harus menyesuaikan diri semua supaya berada di posisi belakang imam. Oh, ini sangat banyak sekali gerakannya. Ya, nata sop, uh, ah, ah, nata barisan ah, untuk kemudian supaya berada di belakang imam. Ya, kalau seandainya nah, makmumnya itu cuma balik kanan, kemudian imamnya yang membelah barisan, imamnya juga melakukan gerakan yang sangat banyak anggap saja sepuluh sok, wah ada. Maka berapa yang maka berapa yang harusnya lakukan? Ini banyak berturut-turut jalan loh. Nah, nah, membelah sop ini banyak berturut-turut. Ya, bu, uh, bukan karena darurat badan, namun karena darurat sholat karena ya, kiblatnya bukanlah kiblat yang benar. Ya, dan masjid yang mengalami semacam ini saat ini disebut masjid kiblatain. <clears throat> Bukan karena punya dua kiblat, namun karena di tempat tersebut terjadi uh, pemandangan yang luar biasa. Ada orang uh, penyesuaian diri yang luar biasa antara imam dengan makmum untuk menyesuaikan kiblat. Maka rakaat pertama di menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap Ka'bah. Kemudian yang kedua, gerak makruh hukumnya dikerjakan di sholat namun tidak membatalkannya yaitu sedikit dan itu bukan karena kebutuhan dan itu bukan karena maslahat sholat semacam mainan kain, mainan rambut, pegang-pegang jenggot atau kemudian uh, kemudian gerak-gerakkan jam tangan. Biarlah ilu khusyuk karena ini adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan khusyuk yang matlub diperintahkan dalam sholat dan itu juga bukanlah satu hal yang dibutuhkan dan termasuk yang dibutuhkan adalah gatel nah, nah, gatel itu kebutuhan ya. gatel itu kebutuhan kalau kemudian menahan diri ah, maka wasanya nggak karuan ya. buat pelemun wah tetap ah, tetap tidak digaruk wah itu derita ya. ini bisa bisa tidak konsentrasi mikirkan sholat namun mikirkan aduh gatel ah. Maka gatal itu termasuk kebutuhan sehingga uh, jika banyak karena kebutuhan hukumnya boleh. maka gerakannya banyak gini, uh, banyak kan? karena kebutuhan gatal. Namun uh, yang bukan karena kebutuhan nah itu yang maku Yeah, iya, ketika itu gerakan yang tidak banyak, yeah, iya, atau nggak terhitung banyak, bukan karena kebutuhan, nggak gatal pura pura begang pegang ah. Tentu bukan kebutuhan. Kemudian yang keempat, gerakan yang hukumnya mubah. Sedikit eh, al-mutafariqah yang eh, berjeda tidak berturut-turut karena kebutuhan semacam dia, yang ada dalam hadis ini itu kisah Nabi mengidong Umama kemudian yang keempat adalah gerakan yang dituntunkan yaitu yang berkaitan dengan maslahat sholat contohnya adalah samping batal kemudian mundur maka kita perlu geser uh, untuk merapikan sob maka ini diperintahkan berpahala dan tidak mengurangi nilai sholat atau depan kosong kemudian maju ya, maka ini adalah gerakan yang disyariatkan diperintahkan dan berpahala ini gerakan yang berkaitan dengan kepentingan sholat atau gerakan untuk melakukan satu hal yang terpuji dan diperintahkan semacam maju dan mundur dalam sholat khauf atau karena darurat ya, semacam untuk menyelamatkan orang yang ya, orang yang tenggelam ya, kita selamatkan anhalakah dari kematian orang sholat di pinggir sungai orang mau tenggelam bisa diraih pakai tangan ah, deh pakai tangan diselamatkan dan sholat bisa tetap lanjut ya. sholat bisa tetap lanjut atau ada orang sholat dekat sumur nah, ada orang yang sudah duduk di atas sumur ada anak kecil duduk udah naik di atas sumur waktu jatuh wah, maka dipegang jangan didorong ya <laughs> dipegang supaya tidak jatuh maka tidak apa-apa